Qati' Qati' Siapa yang dimaksud Qati' Qati'ur Rahim Orang yang memutus silaturahim Diancam oleh Nabi alaihi salatu Tidak akan masuk surga Apa yang dimaksud Tidak akan masuk surga di sini Apakah mutlak? Berarti selama-lamanya dia akan di neraka walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia beriman, jawab tidak. Ya, sebab kalau dipahami bahwa dia tidak akan masuk surga selama-lamanya, berarti dia orang kafir, musyrik. Padahal memutus silaturahim dosa besar tapi belum kafir. Tidak ada satu perbuatan yang menyebabkan orang kafir apabila tidak istiqlal ya tidak menghalalkan perbuatan itu zina koma judi membunuh korupsi semua tidak ada yang menyebabkan kafir kecuali dia istiqlal ya ini perkataan Imam At-Tahawi la nukaffiru ahlal kiblah kami tidak berani mengkafirkan ahlul kiblat. Siapa yang dimaksud ahlul kiblat? Siapapun dia yang menisbatkan dirinya kepada kaum muslimin. Ya, kaum muslimin macam-macam. Ada yang sholat di masjid, ada yang tidak. Tentu yang tidak salah, ya. Tapi tetap muslim. Ada yang jujur, ada yang bohong. Ada yang amanah, ada yang tidak. Ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang judi. Semuanya kaum muslimin. Ya, siapa mereka? ahli kiblat? Ah, kata Imam At-Tahawi, la nukafiru ahlul kiblat. Kami tidak berani mengkafirkan ahli kiblat. Hatta yastahil. Sampai dia, sampai mereka orang yang berbuat dosa itu menghalalkannya. Ah, baru kami kafirkan. Apabila ada orang mengatakan khamr halal, zina halal, babi halal, tidak sholat, tidak apa-apa tidak puasa Ramadan nggak apa-apa. Kalah, ah, baru kami kafir. Ya, ah, memutuskan silaturahim termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Apakah dia kafir? Tidak, kalau dia tidak menghalalkan. Kecuali dia menghalalkan bahwa memutuskan silaturahim nggak apa-apa. Memutuskan silaturahim tidak berdosa, ah, baru dikafirkan. Itu pun setelah itu pun setelah iqamatul hujjah. Ya. Ha, lalu apa maksud uh, sabda Nabi alaihi salatu wasallam di sini? Tidak akan masuk surga qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini dipahami oleh para imam tidak akan masuk surga ketika orang-orang seperti dia sudah masuk surga. Karena kan banyak orang yang sama. Ya. Dosanya sama, pahalanya sama. Mestinya kan masuk surganya bareng. Ah, yang ini nggak masuk surga nunggu dulu. Karena apa? Karena dia memutus silaturahim. Gitu. Tafsiran pertama. Ya. Artinya orang derajatnya sama. Orang derajatnya sama, eh, keadaannya sama, tentu masuk surganya sama. Tetapi yang memutuskan silaturahim ini terhalang. Ini yang dimaksud tidak akan masuk surga ketika e, orang seperti dia sudah masuk surga. Tafsiran kedua bahwa tidak akan masuk surga pertama kali. Tidak akan masuk surga pertama kali. Ya, berarti dia masuk neraka dulu atau menunggu dulu dan seterusnya. Yang jelas tafsirannya adalah bukan tidak masuk surga sama sekali. Dan ini banyak sekali, ya. perempuan yang melenggak-lenggokkan badannya, seorang pemimpin yang selalu memegang cambuk, dua calon penghuni neraka yang belum aku yang belum pernah aku lihat kata Nabi alaihi salatu wassalam artinya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ah, kata beliau e, mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium bau surga Kapan? Ketika orang-orang masuk surga. Ya mutafakun alaih hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama At-tahzir syadid min qat'il arham. Peringatan keras. Peringatan keras. Jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Apa yang dimaksud? Kita tidak menganggap eh, saudara lagi terhadap adik kita atau eh, kakak kita atau eh, sepupu kita atau paman kita atau keponakan kita karena satu hal ya marah kita, tersinggung kita karena sudah keterlaluan perlakuan e, adik kita kepada kita, lalu kita putuskan. Ya, tidak menyapa, tidak salam, tidak berkunjung dan seterusnya selama-lamanya. Ya, sampai dia mati. Ini yang dimaksud memutus silaturahim. Bukan tidak berkunjung kepada temannya, tidak berkunjung kepada e, kenalannya, yang dulu sering dikunjungi. Nah, ini tidak. Karena sekali lagi eh, saya ulang-ulang bahwa rahim adalah hubungan kekerabatan. Maka yang dimaksud menyambung silaturahim adalah menyambung eh, hubungan dengan kerabat. Memutus silaturahim adalah memutus hubungan dengan kerabat. Bukan sahabat, bukan teman, bukan kenalan. Ya, wa annaha sababun fil azab syadid karena memutuskan silaturahim ini adalah penyebab adanya azab yang pas ya azab yang pedih apa azab itu alladzi yahulu bainal mar'i wa dukhulil jannati yaitu menyebabkan seseorang terhalang untuk masuk surga ibtidaan ibtidaan apa ibtida pertama kali ya Salim mengambil tafsiran yang kedua ya dia tidak akan masuk surga pertama kali maksudnya pertama kali bukan orang pertama sebab kalau orang pertama masuk surga tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW ya yang pertama kali membuka pintu surga Rasulullah SAW haram surga dimasukin oleh siapapun dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu bagaimana eh, berarti surga tertutup belum ada penghuninya? Ya. Ya. Lalu bagaimana hadis-hadis yang mengatakan bahwa uh, Ibrahim ini anakku uh, mendapat uh, pengasuh di surga. Kemudian Eh, Ja'far bin Abi Thalib sedang berterbangan dari satu dahan ke dahan lain di surga. Ya, dengan kedua sayapnya pengganti dua tangannya yang dipenggal oleh tentara Romawi dan seterusnya. Ada beberapa riwayat bahwa sipulan di surga di surga. Ya. Bagaimana menghubungkan dengan eh, sabda Nabi ini? bahwa yang pertama kali membuka pintu surga adalah aku. Jawabnya adalah jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Adapun ketika Nabi alaihi salatu wassalam membuka pintu surga, maka beliau masuk surga jasadnya dan rohnya. Adapun para nabi dan rasul yang di surga, para suhada yang di surga, hari ini jasad mereka di mana? Iya, di perut bumi. Di kuburnya. Ya, semua kita tahu jasadnya Ja'far bin Abi Thalib, jasadnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, ada di kubur. Ada di kubur. Ah, lalu bagaimana yang uh, berterbangan dan terusnya ruh? Ya, ini uh, istihad para ulama menggabungkan dua dalil. Karena apa? Karena tidak mungkin ada dua dalil yang bertentangan. Tidak mungkin ada sabda Nabi yang bertentangan dengan sabda Nabi yang lain. Tidak mungkin ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak mungkin ada sabda Nabi bertentangan dengan firman Allah. Dan tidak mungkin ada firman Allah, sabda Nabi bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin. Ya. Yang kedua atau yang terakhir hanya ada dua fawaid dari hadis ini. Manis tahalla qati'atar rahim. Barang siapa yang menghalalkan qati'atur rahim. Barang siapa yang menghalalkan memutuskan uh, silaturahim jadi dia meyakini bahwa memutuskan silaturahim nggak apa-apa, tidak dosa. Aliman bihormatihi dan dia alim, dia tahu, dia tahu bahwa itu haram. Tetapi dia nekat menghalalkan, menghalalkan bukan melanggar, beda. Ya, orang yang berzina belum tentu dia menghalalkan zina. Orang yang berjudi, orang yang minum khamar belum tentu dia menghalalkan judi khamar. Dia menghalalkan pasti atur rahim. Padahal dia e, tahu bahwa itu haram. Nah, kalau ada orang seperti ini, maka lam yadkhulil jannata abadan. Dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Berarti kafir kharijun anil Keluar dari Islam. Kenapa? Karena istighfar. tadi kita bahas. Fatwa dari beberapa imam termasuk Imam At-Tahawi. Siapa yang menghalalkan perbuatan yang haram, maka dia kafir. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya. Nabi mengharamkan khimar ahliyah. Nabi mengharamkan memakan daging keledai Cina. Ya. Tentu keharaman ini uh, lebih rendah dari haramnya anjing, haramnya babi, haramnya darah, haramnya binatang yang disembelih dengan nama selain Allah tetapi tetap saja haram. Barang siapa yang menghalalkan dan dia tahu sabda Nabi itu dengan sengaja sabda Nabi itu ditolak, maka maka kafir jelas. Dia menentang Nabi. Ya, walaupun masalah sepele kata orang. Gitu. Kalau ada orang yang tahu bahwa Allah dan Rasulnya mengharamkan, dia menghalalkan. Kalau ada orang yang tahu bahwa Allah dan Rasulnya menghalalkan, dia mengharamkan. Maka hal seperti ini menyebabkan dia kafir. Ya, jadi intinya kafir itu apa? Intinya kafir itu apa? Seperti iblis, menentang. Menentang. Allah e, menyuruh, dia tentang. Allah menghalalkan, dia haramkan. Allah mengharamkan, dia halalkan. Inti kekafiran di situ. Ya, maka kesimpulan orang akan jatuh ke dalam kafir ketika dia menolak satu ayat, menolak satu hadis, dengan ilmunya, bukan dengan subhat. Kalau subhat lain lagi. Atau dengan pura-pura karena gengsi, lain lagi. Ya, atau dia kok nggak paham? Saya nggak paham, saya nggak paham. Ya, e, pemahaman saya bahwa ini halal. Nah, ini lain lagi. Jadi betul-betul terang. Maka mengkafirkan seseorang mudah apa e, sulit? Sulit sekali, nggak bisa. Ya, dia harus paham. Dia tidak ada subhat dan seterusnya sulit. Sulit maka manhaj yang paling selamat dalam hal ini tidak mudah mengkafirkan orang adalah salah. Lihat orang-orang Khawarij, lihat orang-orang MII, lihat orang-orang MMI, lihat orang-orang LDI. Begitu mudah mengkafirkan orang lain. Ya, tidak pergi haji padahal kaya kafir tidak pakai jilbab kafir, tidak menegakkan hukum Islam kafir, kafir, kafir. Ya, apalagi tidak sholat. Tidak sholat ada beberapa imam yang mengkafirkan. Abu Taibin, Syaibin bin Bas, Imam Muhammad mengkafirkan. Ya, tapi pendapat ini e, remah dibanding pendapat Syahalbani, Albani, Ibnu Taimiyah, e, Imam Syafi'i yang tidak mengkafirkan secara mutlak. Ya, maka hati-hati Hari ini dengan manhaj takfiri. Ya, hari ini berbagai macam dakwah oh, masuk ke telinga kita. Ya. Siapa yang tidak mempelajari manhaj yang hak, as-salaf, as-sunnah, maka dia bisa terkena subhatnya. Ya, 340. وعن أبي عيسى dari Abu Isa. Namanya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah. Seorang sahabat yang tinggi besar. Selalu menyertai Nabi terutama dalam peperangan. Seolah menjadi uh, bodyguard Nabi. Ya, selalu menyertai Nabi. Maka ketika Nabi uh, ketinggalan dalam perjalanan dalam perang Tabuk perjalanan pulang e, eh, Mugiroh bin Subah yang menemani. Ya. Berdua saja ketinggalan dari rombongan. Rombongan ada di depan dan rombongan sudah sholat subuh. Lalu Mugiroh bin Subah dan Nabi masuk sholat subuh ketinggalan satu rakaat. Yang jadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian Nabi dan Mughirah eh, melanjutkan satu rakaat masing-masing. Dari sini keluar hukum bahwa sama-sama masbuk membuat jamaah bid'ah. Karena tidak ada contoh dari Nabi. Nabi melanjutkan sendiri, Mugiro bin Subah melanjutkan sendiri. Tidak berjamaah lagi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda Inna Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah Ta'ala haram alaikum Mengharamkan kepada kalian al ummahat Hukukul umahat berbuat durhaka kepada ibu. Kenapa disebut ibu? Apakah bapak berarti berdisepelekan? Tidak. Tidak. Ya. E, hukum ibu adalah hukum bapak. Hukum bapak adalah hukum ibu, kecuali ada dalil yang menegaskan perbedaan. Ya, tentang keutamaan jelas, tentang keutamaan jelas. Lebih utama siapa? Bapak atau ibu? Ibu, jelas. Ya. Apakah dari semua masalah kita harus nomor satukan ibu? Tidak. Lihat ketika nikah. Si wanita mau nikah. Maka yang berhak menikahkan, yang berhak jadi wali, ibu apa bapak? Bapak. Ya, ibunya nggak setuju. Dia nangis-nangis, ibunya nggak setuju. Bapaknya setuju. Sah apa tidak nikahnya? Sah. Ya, ibunya nangis-nangis setuju minta dinikahkan dengan laki-laki itu. Bapaknya saya nggak mau, saya nggak setuju. Ya, jadi kan tidak jadi. Ya, kalau dipaksakan e, cari wali lain tidak bisa. Kecuali dengan alasan syar'i. Kecuali dengan alasan syar'i. Misalnya si wanita e, si bapaknya ini ingin menikahkan anak perempuan tersebut kepada laki-laki kafir misalnya, baru Ya, hilang hak perwaliannya. Gitu. Nah, maka Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam masalah ini nomor satukan ibu, dalam ini masalah tapi dalam masalah nikah bapak yang berhak bapak. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Haram, dosa besar, termasuk bapak wa man'an wahad haramkan pula man'an wahad apa yang dimaksud man'an mana ayam nau menolak artinya menolak ee, eh, permintaan ya man'u ma wajaba alaihi menolak apa yang wajib atas dia mestinya itu dia berikan ya mestinya dia memberi tetapi dia tidak beri misalnya dia harus memberikan nafkah kepada istrinya kepada anaknya ya atasan e, majikan wajib membayar gaji e, karyawan tapi dia tahan dia tolak ini yang dimaksud memberikan sesuatu yang wajib bagi dia tapi dia nggak mau berikan ya nah, ini haram Wahatin talabu ma eh, mencari, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini luas penafsirannya. Ya, misalnya e, bukan hak dia tapi dia ambil. Atau dia minta sesuatu yang bukan hak dia. Minta apa? Minta pada minta pada dasarnya kan e, halal Ya, yang haram kan minta-minta, artinya menjadi pekerjaan dia. Meminta. Tetapi yang dia minta ini jabatan. Nah, jadi haram. Ya, dia minta pekerjaan halal, dia minta ini dan itu kepada ibunya, kepada temannya dan seterusnya halal. Ya, sepanjang bukan e, minta-minta e, yang sifatnya e, pekerjaan. Tapi kalau yang dia minta itu e, jabatan, maka haram. Nabi larang latas alul imarah. Jangan kalian minta jabatan. Ya, jangan kalian minta jabatan. Ini yang dimaksud wa man'an wahad. Wa man'an wahad. Menolak yang mestinya dia berikan dan mencari apa yang bukan hak dia. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak Faham hari ini yang mestinya itu hak penguasa tapi dia ambil. Hak penguasa tapi dia ambil. Ya, dia punya anak, anaknya mencuri, lalu dia amalkan surat An-Nur itu, wasariku wasariqatu faqta'u aydihuma laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Dia mau mengamalkan ayat itu, lalu anaknya yang mencuri itu uh, dia pegang tangannya, dia ambil golok, dia potong tangan anaknya itu. Kira-kira dia dapat pahala apa berdosa? Berdosa. Kenapa? Dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Siapa yang diperintahkan untuk memotong tangan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat An-Nur? Penguasa, pemerintah. Ya, penguasa, pemerintah. Bukan ulama. Maka sepanjang sejarah kita tidak dapati Imam Syafi'i atau Imam Bukhari atau Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memotong tangan pencuri enggak ada. Atau mencambuk, merajam seorang yang berzina enggak ada. Mereka semua paham, sadar bahwa ini hak penguasa. Maka mereka tidak mau melakukan hal itu. Siapa yang melakukan hal, hal itu berarti dia termasuk uh, hal mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, itu hak penguasa. Nah, di antara hak penguasa yang diambil oleh tokoh-tokoh Islam hari ini adalah pemimpin-pemimpin organisasi hari ini adalah padahal itu hak penguasa apa? mengumumkan satu syawal. Mengumumkan satu syawal. Tidak ada yang berhak mengumumkan satu syawal kecuali penguasa yang sah. Tidak berhak mengumumkan bahwa hilal sudah kelihatan kecuali penguasa yang sah. Ya, saya melihat hilal lalu. Eh, malam 30 uh, eh, Ramadan. Saya melihat hilal. Berarti saya yakin betul bahwa besok satu Syawal. Lalu saya turun ke lapangan, ke jalanan, saya siarkan di radio, televisi. Saya bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Karena apa? Bukan hak saya, bukan wewenang saya. Itu wewenang penguasa. Kalau mau, saya lapor kepada penguasa. Diterima laporan saya, Alhamdulillah. Tidak diterima, yang nggak usah sakit hati. Karena tidak ada kewajiban bagi penguasa untuk percaya kepada saya. Ya, kalau dia nggak percaya gimana? Ya, biarin saja. Gitu. Nah, saya yakin karena besok satu Syawal, saya besok tidak puasa, ya, tapi tidak boleh e, berkuar-kuar. Ya, udah diem saja, makan di rumah. Ya, paling anak istri. Ini tidak membuat fitnah. Nah, banyak di antara kita yang tidak paham. Ya, akhirnya berkuar-kuar, padahal silat, apalagi hitam Ya, apalagi hitam bilang saja nggak berhak. Padahal jelas hilal kelihatan besok satu Syawal. Tapi kalau penguasa tidak mau terima laporan kita, kita tidak boleh sakit hati. Ya. Kemudian wawak dal banat termasuk yang diharamkan oleh Allah adalah membunuh atau mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Mereka merasa malu, mereka merasa mendapatkan aib dan beban yang berat apabila punya anak perempuan. Ya, mereka tidak suka anak perempuan. Tapi anehnya mereka beranggapan bahwa malaikat-malaikat itu adalah iya anak-anak perempuan Allah. Aha, ini. Ya, ini kan uh, kurang ajar. Mereka nggak suka sama anak perempuan, tetapi mereka meyakini, menyatakan bahwa Allah punya banyak anak perempuan yaitu para malaikat ini. Ya, kurang ajar sekali. Ya, itulah orang-orang jahiliyah. Ya. Apa alasan mereka mengubur hidup-hidup membunuh anak perempuan? Karena rizki. Karena takut tidak bisa memberikan rizki. Karena biasanya anak perempuan eh, tidak seperti laki-laki bisa mencari rizki kuat dan seterusnya. Ya, maka siapa yang menyetop kelahiran, menyetop kelahiran dengan alasan tidak bisa memberikan nafkah, dengan alasan e, tidak bisa mendapatkan rezeki nanti anaknya, maka apa kata Nabi? Wa'dul khafi. Wa'dul khafi. Ya, Membu sama saja dengan membunuh tetapi secara kopi tidak secara terang-terang. Ya. Nah, ucapan Nabi ini beliau ucapkan ketika beliau mendengar ada para sahabat yang melakukan azan. Ya, beliau mengatakan wahdul khafi. ada ah, dari sini sebagian ulama mengharamkan azan. Ya, tetapi pendapat yang lebih kuat azan ini boleh karena para sahabat melakukannya dan Nabi tidak mengharamkan secara sahih. Nabi hanya mengatakan wahdul khafi saja. Ya, Nabi hanya menyanggah dengan mengatakan ruh yang telah dipersiapkan oleh Allah tidak mungkin gagal ya dengan KB gak mungkin gagal artinya begini eh, antum yang umurnya baru 20 tahun 15 tahun belum nikah nanti antum punya anak anaknya berapa ruhnya sudah ada belum sudah dipersiapkan oleh Allah ya jadi antum si fulan umurnya 15 tahun Allah sudah persiapkan anak dia itu tujuh. ya bahkan namanya Allah sudah tahu namanya siapa Ya, Allah Maha tahu. Kalau belum tahu bukan Allah namanya. Uh, antum uh, Allah sudah persiapkan tujuh ruh untuk anak antum. Berhubung antum KB atau azal, akhirnya anak antum cuma dua. Ya, yang lima entah kemana. Mungkinkah itu? Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lemah sekali ya Allah. Bodoh sekali ya Allah. Tidak ada daya ya Allah kalau begitu. Roh yang telah dipersiapkan oleh Allah tidak mungkin gagal, walaupun kita semua kafir. Loh, ternyata banyak orang kafir dan ternyata anaknya cuma dua, cuma satu. Kita jawab, kita jawab, ya roh yang dipersiapkan untuk si pulang memang cuma dua, cuma satu begitu. Ya, roh yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk anak-anak bin Malik 100 eh, lebih. Roh yang Allah persiapkan untuk si fulan yang anaknya sebelas ya sebelah. dan seterusnya. Tidak mungkin gagal. Hari ini banyak orang KB dan anaknya cuma dua. Berarti kita katakan memang roh yang dipersiapkan oleh Allah cuma dua. Bukan karena dia KB. Nah, bolehkah kita KB? Boleh. Kalau dengan tujuan eh, apa eh, kesehatan misalnya doruria, ya bukan takut tidak bisa memberi iman. Sebab Allah marah ketika itu semua kita lakukan dengan alasan kita tidak bisa memberi makan. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Yang ngasih makan kepada anak-anak kalian aku kata Allah, bukan kamu. Wa iyyakum dan termasuk yang memberi makan kepada engkau, aku. Ya. Kemudian wa kariha lakum kila wa qala. Allah juga membenci Kila wa Katanya, katanya. Jadi dikatakan mengatakan, dikatakan mengatakan. Dengar ucapan ini disampaikan kepada orang lain, dengar ucapan begini disampaikan eh, kepada orang lain, berita seperti ini semuanya disampaikan kepada orang lain. Ini Allah tidak suka. Kola wa qila. Qala Ya, maka kafa bil mar'i isman ayuhadita bi kulli ma cukup dosa seseorang apabila dia menyampaikan, mengucapkan semua apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar sampaikan kepada orang lain. Gak ada yang disimpan di hatinya sama sekali, gak ada. Nah, ini kafa bil mar'i isman. Cukup dosanya sudah cukup. Ya, walaupun dia nggak bohong, nggak menambah, nggak mengurang. Ya, persis seperti apa yang dia dengar, tapi dia sampaikan. Tapi kalau wakilah, Bukan masalah ilmu, bukan masalah pengetahuan, tapi masalah uh, gosip, uh, kasus ini dan itu. Nah, oleh karena itu, menyampaikan berita kepada orang lain uh, tidak ada gunanya kecuali dalam hal-hal tertentu. Ya, untuk menyelesaikan masalah, untuk minta fatwa dan seterusnya. Bukan untuk dinikmati, bukan untuk dinikmati. Hari ini banyak orang menikmati aib orang lain. Ya, ditonton, dinikmati. Oh, ternyata selingkuh sama itu ya. Oh, itu, itu bukan bapaknya ternyata ya. Oh, oh, dinikmati betul. Ya, dan merasa senang sekali. Dan merasa bangga menyampaikan kepada orang lain. Bisa baru, bisa hangat. Padahal nggak ada gunanya sama sekali. Nggak ada sifat ilmiah ilmu sama sekali. Ya, ini dibenci oleh Allah Rabbul Alamin. Kala wakil. Katanya, katanya. Kemudian wakat surat soal terlalu banyak bertanya. Nah, ini tidak boleh. Pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaan yang seperti Bani Israel. Adapun pertanyaan sahabat e, beda. Antum bisa lihat pertanyaan e, yang terjadi, pertanyaan yang diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada berapa macam? Ada beberapa macam pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa? Tiga. Ya. Yang pertama, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Ya. Wa masalah lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man Pertanyaan tapi untuk mengingkari. Pertanyaan siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka datang kepada Nabi membawa tulang belulang dengan mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah romim, yang sudah hancur ini? Siapa? Pertanyaan ini bukan ingin tahu jawabannya yaitu Allah enggak. Artinya mengingkari. Mana ada orang yang sudah mati, tulang belulangnya sudah hancur berantakan, mau dihidupkan lagi? Enggak. Nah, ini di antara pengingkaran orang-orang kafir jahiliyah terhadap kebangkitan dengan jasad. Adapun dengan roh mereka lihat ini. Dengan roh iya, dengan jasad mereka tolak. Maka siapa yang mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat kita akan dibangkitkan rohnya saja, berarti dia mengikuti jejak langkah Abu Jahal Ini pertanyaan Abu Jahal Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yaitu pertanyaan yang sifatnya ngetes. Nah, pertanyaan siapa ini? Diajukan kepada Nabi alaihi setelah. Pertanyaan siapa? Iya, ahli kita. Pertanyaan ahli kita. pertanyaan ngetes. Karena ahli kitab berilmu, tahu orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan tanya sama Muhammad tentang apa? Tentang ruh. Kalau dia jawab macam-macam, berarti dia bukan nabi. Tapi kalau dia diam, nggak berani jawab, nggak tahu, berarti dia nabi. Lihat. Ini Yahudi berilmu mereka, dia tahu. Tahu betul siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih tahu daripada anak-anaknya sendiri. Lebih tahu daripada terhadap anak-anaknya sendiri. Ya. Ah, tapi mereka tidak beriman. Maka tahu tanpa mengikrar, maka tidak disebut sebagai imam. Ya. Mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pertanyaan jenis kedua dan ini pertanyaan yang buruk bagaimana pertanyaan mereka terhadap Nabi Musa sapi yang seperti apa yang warnanya apa dan seterusnya ya ini yang dibenci nah, yang terakhir pertanyaan yang bermanfaat pertanyaan untuk diamalkan pertanyaan agar meringankan bagaimana cara pelaksanaan ibadah ini pertanyaan siapa pertanyaan para sahabat lihat antum catat pertanyaan sahabat Bandingkan dengan pertanyaan ahlu kitab. Bandingkan dengan pertanyaan Abu Jahal Abu Lahab. Semuanya ditujukan kepada Nabi Alayhi salatu wassalam berbeda sifatnya. Gak ada sahabat yang bertanya uh, yang merupakan pengingkaran. Gak ada. Gak ada. Ya. Nah, maka orang uh, ingin menyamakan sahabat dengan Abu Jahal Abu Lahab, terutama orang Syiah, itu pertanyaan Umar ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan mari kita pulang. Gak usah masuk Mekah karena dihalangi oleh Abu Sufyan. Nah, kemudian eh, Umar bertanya, bukankah engkau Rasul? Bukankah engkau bermimpi bahwa engkau masuk bisa masuk ke dalam kota Mekah dan mencukur rambutnya artinya tahalul dengan aman? Bukankah kita Muslim, mereka kafir? Kenapa kita nggak perang saja? Ini pertanyaan Umar. Apakah pertanyaan mengingkari? Tidak. Orang Syiah mengatakan ini pertanyaan mengingkari. Tidak. Karena apa? Karena dijawab oleh Nabi dan setelah dijawab Umar diam. Apa jawab Nabi? Iya, aku Nabi betul. Ya, kemudian uh, aku bermimpi. Nabi kalau bermimpi nggak ada yang bohong karena mimpi Nabi semuanya adalah wahyu. Kalau kita yang mimpi, ya namanya juga mimpi. Ya, kembang tidur misalnya. Nggak boleh kita melakukan sesuatu berdasarkan mimpi kita. Ya, nggak boleh. Ya, kamu pasti datang bawa uang. Kenapa? Semalam saya mimpi. Kamu datang bawa uang, ngasih ke saya nggak boleh. Karena itu mimpi. Karena mimpi Nabi Alaihissalam wahyu. Nah ini yang ditanya oleh Umar, Umar nggak paham. Kenapa sudah mimpi masuk kota Mekah dan mencukur rambutnya? Kenapa nggak jadi? Kenapa kita harus pulang lagi? Bukankah Nabi kalau mimpi pasti benar? Gitu. pertanyaan Umar nggak paham Umar. Bukan mengingkari. Maka setelah dijawab oleh Nabi, diam Umar. Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi? Ya? Eh, iya, bukan tahun ini. Apakah aku berkata bahwa aku bisa, aku mimpi, kemudian bisa masuk ke Mekah tahun ini? Bukan. Bukan tahun ini, bisa tahun depan, depannya lagi. Diam Umar. Ya, diam Umar. Nah, inilah pertanyaan para sahabat. Uh, banyak sekali. Pertanyaan-pertanyaan sahabat yang isinya membenarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang isinya untuk e, taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan mengingkari. Ya. Nah, yang dibenci oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, wa kasratus soal, memperbanyak pertanyaan, adalah pertanyaan jenis pertama dan kedua tadi. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang e, bersifat seperti pertanyaan Bani Israel tentang sapi betina. Ya. Yang terakhir wa asal mal dan menyanyiakan harta. Dan menyanyiakan harta. Ya. Ini dibenci oleh Allah bahkan bisa jatuh ke dalam hal disia-siakan harta itu. Walaupun sedikit ya maka ber, termasuk bentuk kesia-siaan adalah kita membiarkan ada eh, harta ya yang tidak seberapa atau makanan atau apa kita biarkan eh, tanpa dimanfaatkan dan itu eh, di pinggir jalan atau di tempat tempat tertentu ya ini termasuk bentuk kesia-siaan maka Nabi ketika melihat sebutir kurma, maka beliau mau ambil, mau makan. Padahal beliau tahu ini bukan miliknya. Ya. Karena apa? Karena sia-sia kalau didiam. Hanya beliau ingat bahwa jangan-jangan ini kurma zakat, maka beliau batalkan. Ya, beliau batalkan karena ini subhat. Kalau sampai kurma zakat, berarti beliau memakan hal yang haram karena beliau dan keluarga beliau haram memakan harta zakat. Ya, maka kalau antum jalan jalan ada uang lima ribu sepuluh ribu ambil jalan, ambil jalan, ambil. Kalau tidak maka sia-sia hancur atau apa atau mungkin dimanfaatkan oleh orang kafir. Ya, mendingan kita yang memanfaatkan daripada orang kafir. Ya, itu dengan syarat kita tidak tahu itu milik siapa. Kalau kita tahu bahwa itu milik si fulan, ya tentu harus kita kembalikan. Ya, mutafakun alaih hadis ini sahih ya Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa poin dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu uquqil ummahat. Haramnya berbuat durhaka kepada ibu Wakadzalikal aba. Begitu juga durhaka kepada ayah. Sama-sama durhaka. Walaupun tingkatannya beda. Sama-sama haram, tingkatannya beda. Orang yang memukul, menendang orang lain tanpa alasan yang hak, dia berdosa. Kalau dia membunuh, lebih berdosa lagi. Jadi sama-sama dosa, sama-sama haram, derajatnya berbeda. Sama-sama ketaatan, sama-sama ibadah, keutamaannya berbeda. Ya, antum sholat qobliyah subuh. Berapa pahalanya? Lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau sholat subuh, lebih besar lagi. Subuh wajib. Sesuatu yang wajib pasti lebih besar daripada yang tidak wajib. Karena tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang kecil. Yang Allah wajibkan pasti besar. Maka untuk memilah mana yang besar, mana yang kecil, tidak boleh dengan ro'yu. Tidak boleh dengan logika kita, tapi harus dengan dalil. Ya, kalau dengan ro'yu kita bisa katakan yang lebih banyak pahalanya itu tuh yang gali kubur. Udah sendirian gali kubur, peringatan, habis sarapan, habis air karena gali kubur berat. Ya, sendirian lagi. Tapi dalil mengatakan kalah dengan apa? Mengangkat bertakbir empat kali mengangkat tangan satu kali atau tiga kali menurut e, pendapat yang lain, membaca Al-Fatihah, selawat, doa, doa lagi, kemudian salam. Ya, nggak sampai 10 menit. Ringan. Ya, apa pahalanya? Berapa pahalanya? Iya, satu kirot. Satu kirot, satu gunung Oh, Ya, nah, padahal kalau pakai akal lebih berat yang gali kuburan daripada yang sholat maya, kan begitu. Tapi karena sesuatu keutamaan itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal. Maka kita yakini bahwa mensolati mayat yang hanya empat takbir kemudian dua salam, ya sebagian riwayat mengatakan satu salam, maka itu lebih besar daripada gali kuburan yang barangkali satu jam, dua jam, keringetan, capek dan seterusnya. Ya, وخص الأمهات بالذكر لضعفهن وشدة حاجتهن ولأن الإحسان إليهن مقدم على الإحسان للآباء dikhususkan penyebutan di sini ibu karena apa? Karena lemahnya ibu itu lemah. Kalau bapak kuat, maka si anak yang berani sama bapak karena apa? eh, si anak yang tidak berani, yang takut kepada bapak, yang nurut kepada bapak. Karena apa? Ya, karena bapak kuat, ya. Kalau melawan ya pukul, banting, tendang, ya bapak kuat. Kita eh, kalah. Tapi kalau sama ibu, kalau sama ibu antum umur eh, 20 tahun tenaga eh, kalau berantem tentu menang. Tetapi ketika antum taat berarti ini lebih besar. Karena ibu itu lemah. Perempuan itu lemah ya maka ketaatan kepada ibu e, bisa lebih ikhlas daripada kepada bapak kalau kepada bapak karena e, kita kalah ya secara umum seperti ini kemudian hurmatu man'i hukukil ibad haram menghalangi hak seorang hamba. Ada orang yang berhak terhadap harta harta kita, kita halangi, ini haram. Apa misalnya tadi anak istri, anak kita, istri kita berhak terhadap harta kita, berhak terhadap ilmu kita, berhak terhadap perhatian kita. Kemudian kita tidak berikan. Harta tidak kita berikan, ilmu tidak kita berikan, kita tahu cara wudhu Nabi, cara sholat Nabi, tapi tidak kita ajarkan, anak istri kita jadi nggak tahu, maka kita telah berbuat haram. Ya, karena apa? Karena anak istri kita adalah yang paling berhak terhadap itu semua. Gitu ya, terutama ajaran dari. Ah, begitu juga yang lain. Ya, dia berkewajiban untuk memberi gaji kepada anak buahnya anak buahnya, karyawannya berhak terhadap upah. Tetapi dia tahan, maka dia berdosa. Jangankan ditahan, ditunda uh, dia terkena uh, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah uh, eh, berikanlah gaji itu kepada uh, karyawanmu sebelum iya kering keringatnya artinya apa ya cepat ya itu tidak dipahami secara zahir Nggak pakai nanya udah kering belum keringatnya? Nah, ya. Apalagi kalau di AC kan nggak peringatan. Artinya cepat. Artinya bagaimana perjanjian itu? Seminggu sekali, e, Sabtu pagi, ya iya, jangan Sabtu siang. Ya, sebulan sekali, e, tanggal 5, ya jam, jangan sampai tanggal 6. bit gitu. Ya, ini banyak dilanggar oleh para majikan. Ya. Yang ketiga, hurmatu akhdi ma laysa laka fihi haq haram mengambil sesuatu yang bukan hakmu haram mengambil sesuatu yang bukan hakmu ya berarti dari sini mengambil sesuatu yang hak kita boleh tidak tercela ya kita berhak terhadap terhadap gaji kita kita berhak terhadap nafkah dari bapak ibu kita eh, kita minta kita mengambil tidak berdosa walaupun dengan cara seolah mencuri. Tapi dalam rangka mengambil hak. Ya, sebagaimana pertanyaan Hindun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Nabi, Abu Sufyan suami saya bakil, pelit. Tidak memberikan kepada saya dan anak-anak saya uh, nafkah yang cukup. Bolehkah aku mengambil tanpa pengetahuan dia? Nabi menjawab, boleh. Seolah kan mencuri kan? Tapi dalam rangka mengambil hak. Ya, itu motor milik saya karena BPKB dan seterusnya atas nama saya. Tetapi karena pintarnya dia maka dipakai dia terus. Nah, maka saya ambil tanpa pengetahuan dia. Ya, saya tidak berbuat salah. Karena apa? Hak saya. Walaupun dengan cara seolah e, mencuri, mengambil tanpa pengetahuan dia. Ya, kenapa hak saya? Gitu. Antum yakin betul bahwa itu sendal antum Ya, antum ingat betul, yakin betul. Ya, ya hilang seminggu yang lalu, ada di situ. Ya, nah, antum tahu orang yang pakai, ah, orangnya masuk, antum sembunyiin sana. Ya, nah, antum pakai, Enggak betul, tak kenal hak antum. Tapi yakin betul ya. Jangan kayaknya, kayak, kayaknya sudah kaya nih. Nah, jangan, yakin betul. Ada tanda apa misalnya? Ya, enggak boleh kayaknya, kayaknya. Ya. Ya sepertinya sudah masuk waktu isya kita salat dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. da'wana